Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib masjid Al Asy Pokong rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan pelajaran tafsir surat Al-Fatihah karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam pembahasan tolabul auni min ghairillahi meminta pertolongan kepada selain Allah itu ada dua macam. Yang pertama yang dimintai tolong hidup dan mampu untuk menolong. Dan orang yang minta tolong tidaklah berpandangan untuk menyerahkan total urusannya kepada yang dimintai tolong Kemudian yang kedua telah minta tolong ya hukumnya kemusyrikan Di dalam yakun qadiran jika yang dimintai tolong tidak mampu untuk menolong karena dia telah mati misalnya akan tetapi minta tolong kepadanya ala wajin khafiyin dalam bentuk yang tidak eh, tidak nampak Contohnya, lau talaba min saksin, e, seandainya ada orang yang minta kepada seseorang agar dia jadikan janin yang ada di perut istrinya adalah anak laki-laki. Fahata syirkun. Maka ini adalah kemusyrikan. Karena secara zahir, secara sekilas, tentu dia tidak punya kemampuan untuk membuat laki-laki ataukah membuat perempuan janin. Karena tidak ada yang mampu memberikan jenis kelamin laki-laki ataukah perempuan untuk janin ilal khaliq. Kalau kecuali sang pencipta azza wa jalla. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala lillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah ciptakan apa yang dia kehendaki. Allah berikan pada Allah berikan anak perempuan pada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah berikan anak laki-laki saja kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di antara yang diberi anak perempuan saja Nabi Lut alaihissalam. Di antara yang diberi hanya anak laki-laki saja Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Au yuzawijuhum dukrona wa inatha. Dan atau Allah berikan kepadanya pasangan, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun anak laki-lakinya tidak mem tidak memberikan keturunan eh, wa yaj'alu man yasha'u aqima dan Allah jadikan siapa saja yang Allah kehendaki mandul tidak berketurunan maka Allah taala eh, membagi rizki anak kepada manusia menjadi empat kategori. Ada yang yahabu liman yasha'u inatha. Ya, ada yang hanya diberi anak perempuan saja. Ya, ini artinya di antara manusia ada yang tidak memiliki anak kecuali perempuan. Meskipun sangat berharap anak laki-laki, hamil lagi istrinya, perempuan lagi. Ya, besok kemudian hamil lagi, perempuan lagi, dan seterusnya. Wah, dan yang kedua lima yasha'u wa yahabu lima yasha'u dhukur. Allah berikan anak laki-laki saja kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka di antara manusia ada yang tidaklah lahir untuknya kecuali anak laki-laki. Dan yang ketiga au yuzawijuhum dukrona wa inatha. Yuzawijuhum yakni artinya Allah jadikan untuknya asnafan. Ya Allah jadikan untuk orang tua jenis yang ketiga ini beberapa kelompok. Itu kelompok anak laki-laki dan kelompok anak perempuan. Karena dalam bahasa Arab ia yutlak digunakan dalam pengertian asinfi kelompok. Dukrona wa inasa artinya jadikan sebagiannya anak laki-laki, sebagiannya anak perempuan. Yang keempat, wa yaja'alu mayyasha'u aqima. Artinya tidak punya anak. Ini untuk menunjukkan li anal amru amrullahi. Masalah keturunan itu murni 100% otoritas Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun teknologi manusia dalam bidang kedokteran dan kandungan tetap aja ada e, orang yang statusnya cuma e, statusnya akim, statusnya mandul. Subhanahu wa taala. Maka minta tolong kepada orang meskipun orangnya orang hidup namun dia tidak mampu nolong dalam Eh, nolong untuk supaya janin istrinya anak laki-laki. maka kalau secara lahiriah tentu dia tidak bisa nolong. Nah, namun dia punya keyakinan tersembunyi. sehingga dia minta tolong kepada sosok tersebut. Ya, eh, dia punya keyakinan tersembunyi di dalam hatinya bahasanya ini bisa eh, bisa memberikan dan menetapkan kalau janin istrinya laki-laki maka ini syirkun akbar. Kemudian seandainya seorang itu minta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia. Semisal mereka-mereka yang minta al-awan pertolongan kepada orang yang telah mati. Dia katakan kepada orang yang telah mati, Ya Sayyidi Fulan, A'inni, bantulah aku untuk melakukan demikian dan demikian, maka ini syirkun akbar. Karena orang yang telah mati tidak mampu menolong orang yang hidup tidaklah mampu untuk mencegah bahaya dari dirinya lebih-lebih bahaya dari lebih-lebih menolong orang lain karena dia telah mati. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak bisa mencipta sedikit pun bahkan dicipta berkaitan mati dan tidak hidup. Maka mayat tidaklah mungkin dimintai tolong. Maka siapa yang minta tolong kepada orang telah meninggal dunia, faqad fi dinihi wa safiha fi aqlihi. Maka dia punya dua problem yaitu kesesatan dalam agama dan kebodohan dalam akal. Dia sesat dalam agama karena Allah mengatakan waman adallu. Siapakah yang lebih sesat? Jawabnya tidak ada. Dibandingkan orang yang berdoa minta-minta kepada selain Allah. Minta-minta kepada zat yang tidak bisa mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat dan mereka adalah orang yang lalai dengan doa-doa orang yang menyembahnya. Dan jika manusia dikumpulkan kanu lahum a'da, maka mereka menjadi musuhnya. Dan jadilah yang disembah-sembah itu ingkar dengan ibadah yang dilakukan oleh para ya, para penyembahnya. Yang kedua, itu adalah kebodohan dalam akal. Karena Akal sehat mengatakan, bagaimanakah mungkin minta tolong kepada yang telah mati? Karena orang yang telah mati ini adalah jamat, benda mati, jusah. Dia adalah bangkai, hamidah, yang diam. Warubah takun al-ardu bahkan boleh jadi tanah telah memakannya sehingga dia sudah tidak lagi punya bentuk. Maka bagaimanakah orang yang dah mati ini dimintai tolong? Karena orang yang telah mati tidaklah mampu mencegah bahaya dari dirimu, bahkan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu tetap ngotot minta-minta pada orang yang telah mati adalah safahun, adalah bentuk kebodohan. Dan ini adalah sebuah keniscayaan bagi orang yang tidak mau meniti milah Ibrahim yaitu tauhid. Siapa yang membenci milah Ibrahim yaitu tauhid dan tidak mau mengikutinya ilaman safia nafsah maka dia adalah orang yang e, menjatuhkan dirinya dalam kebodohan. Demikian juga contoh yang lain adalah minta tolong kepada orang yang di lain tempat tanpa alat komunikasi dalam perkara yang tidak mampu dia wujudkan. Semacam dia meyakini seorang wali yang masih hidup yang tinggalnya di ujung timur dunia bisa menolong ala muhimmatihi tugasnya di tempat domisilinya. Maka minta kepada ya, orang yang berada di lain tempat tanpa alat komunikasi, ya, tanpa telepon dan saudara-saudaranya, ya, cukup cuma dengan berbisik menyebut nama yang dianggap wali, nanti dia yakin si wali itu bisa nolong, ini adalah syirkun akbar. Karena tidak ada dia la ayu ainahu karena yang diminta itu tidaklah mampu menolongnya wa hunaka ketika dia ada di sana. Ita jika demikian maka minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah adalah syirkun. Sedangkan minta tolong kepada selain Allah itu makhluk dalam perkara yang mampu diwujudkan itu terbagi menjadi dua macam bisa syirkun dan bisa boleh. Maka jika Anda minta tolong kepada orang yang telah hidup, mampu menolong Anda, maka ini boleh. Dan jika Anda minta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia, maka ini syirkon. Ini adalah kemusyrikan. Dan ketika Anda mengucapkan iya karena abudu, maka hadirkan di dalam benakmu makna la ilaha illallah yang maknanya eh, karena ia karena Abu itu maknanya kami tidaklah menyembah kecuali engkau wahai Rabb kami. Wahadil jumlah dan kalimat ini adalah bagian dari hak Allah. Dan jika kita katakan ketika membaca Al-Fatihah wa iya karena stain maka hadirkan dalam benakmu. Bahasanya Anda tidaklah minta tolong kecuali kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan kalimat ini adalah hak manusia. Ya, minta tolong kepada Allah. Ya, walihada oleh karena itu Allah mengatakan dalam hadis Qudsi tentang surat Al-Fatihah ketika ia karena butuh ia karena stain maka Allah katakan ini adalah tengah-tengah antara ku dan antar hambaku masing-masing dibagi separuh-separuh. Ya, ia karena butuh untuk Allah, ia karena stain untuk hamba. Ya, dan yang diseru yang dimaksud dengan engkau ka dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah Allah. Maka jika kita perhatikan tiga ayat sebelumnya ya, maka al hadithu fiha pembicaraan di, di dalamnya menggunakan orang ketiga. Alhamdulillah, rabbil alamin segala puji milik Allah. Allah di sini orang ketiga. Bukan alhamdulillah kayak rabbal alamin. Segala puji milikmu wahai Rabb semesta alam. Demikian juga Ar-Rahman Rahim ini orang ketiga. Malik Yaumiddin juga orang yang ketiga bukan mukhatab bukan orang kedua. Namun di ayat ini langsung uh, kemudian bentuknya diubah. ia karena butuh maka di sini pakai engkau. Tidak iyahu butuh Maka dalam ayat ini terjadi yang dalam ilmu balaghah disebut iltifat perubahan domir dari domir raib orang ketiga menjadi orang kedua ya, iltifat adalah berubahnya ya, uslubul khitab cara dalam ya, dalam penuturan sebagaimana firman Allah taala sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami utus ini akhadallah Allah itu orang ketiga. Waba'athna jadi orang pertama. Kami utus di antara mereka 12 naqiba, 12 ya, pimpinan. Seandainya eh, dalam ayat ini Al-Ma'idah dua belas tidak mengandung iltifat, maka bunyi ayatnya waba'atha minhum isna'i asyara naqiba. Maka di sini dari orang ketiga menjadi uh, orang pertama. Sedangkan di surat Al-Fatihah dari orang ketiga berubah menjadi orang yang kedua. Dan iltifat dalam ilmu di tafsir itu memiliki sejumlah faedah. Yang pertama, menarik perhatian orang yang diajak bicara, yaitu pembaca Al-Quran. Dan ini berlaku untuk semua bentuk iltifat. Maka semua bentuk iltifat fihi, kandungannya adalah tanbihul mukhatab untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Karena yang namanya kalimat jika dia datang ala naskin wahidin dalam satu bentuk saja. Wati rotin satu model sama. Intoba'a ma'hu an-nasu al-insanu maka manusia kemudian terpatri menyatu dengannya. Dan tidaklah walam yahdus syai'un dan tidaklah terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk berfikir namun jika modelnya berubah, maka itu mengharuskan manusia untuk berpikir. Kaifa taroyarul uslubu, bagaimanakah gaya bahasanya berubah? Apa yang menyebabkan dia berubah? Dan kenapa kita berpindah dari orang ketiga menjadi orang kedua atau orang yang ketiga menjadi orang pertama? Fayatanabah, maka pembaca akan perhatian. Kemudian faedah uh, manfaat yang kedua dalam iltifat perubahan bentuk domir atau kata ganti terdapat faedah tambahan yang ini yu'ayin ditentukan berdasarkan konteksnya masing-masing kalimat. Maka faedah ini berbeda-beda tergantung perbedaan konteksnya. Maka dalam surat Al-Fatihah, tatkala seorang itu memuji Robnya dan menyanjungnya serta mengagungkannya, ka'annahu maka seakan-akan Allah hadir di hadapannya. Maka dia pun lantas dia berdialog langsung kepada Allah. Setelah alhamdulillahirabbil alamin rahmani rahim malik yaumiddin maka kuatnya tiga sifat ini ja'alat al lima membuat orang yang membaca al-fatihah seakan-akan berdialog langsung kepada Allah azza wa jalla maka di ayat berikutnya berpindahlah, terjadilah perpindahan kata ganti dari orang ketiga menjadi orang kedua sehingga bunyinya iya karena butuh. Oleh karena itu, maka kita ketika membaca bacaan tasyahud, Assalamualaikum ya Nabi wa wabarakatuh. Demikian yang kita katakan, padahal Nabi tidak hadir. Sehingga karena makna domir di situ, alaika di situ, maknanya adalah kuwatu istihdarihi. Eh, betapa kuatnya upaya untuk menghadirkan sosok itu di benak. Eh, ja'alatna maka kekuatan ini menjadikan kita seakan-akan berdialog langsung dengan Nabi sebagaimana berdialognya orang yang hadir di hadapan Nabi. Ya, maka mana alaika itu adalah kuatul istihdar. Kalau dia adalah kuatul istihdar, maka tidak ada beda antara Nabi hidup dan Nabi meninggal dunia. Nah, karena itu, maka dengan alasan ini kuatul istihdar, saya Ibn Thaymin di tempat yang lain, yang menegaskan bahasanya meskipun Nabi wafat, bacaan tasyahud itu tetap Assalamualaikum. Karena itu bukan lil khitab, memang bukan lil khitab. Ya, kalau itu lil khitab, ya, maka misalnya sahabat yang di Mekah, di Taif dan yang lainnya itu akan Nabi ajari untuk tidak mengucapkan assalamualaikum. Namun para sahabat yang hidup di masa Nabi tinggal di Mekah dan yang lainnya tetap ya, dituntunkan untuk mengucapkan assalamualaikum, maka ini menunjukkan bahasanya alaika di situ bukan mukhotobah, bukan karena uh, dialog langsung namun karena kuatul istihdah. Jika itu karena kuatul istihdar, maka tidak ada bedanya antara Nabi masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan catatan, Sebagian orang awam ketika imam membaca Al-Fatihah pada ayat ia karena butuh ia karena stain, maka dia respon dengan kata-kata kami tak tolong pada Allah. dalam yarid dan ini satu hal yang tidak berdalil. Tidaklah para sahabat radhiallahu anhu mengucapkan kalimat semacam ini di belakang Nabi mereka sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala takulhu." Oleh karena janganlah engkau mengucapkannya. Kemudian ia karena stain itu kalimat yang lebih dahsyat daripada kalimat ista'anna billahi dari dua sisi. Yang pertama, ia karena butuh, ia karena stain di sini mendahulukan objek sasaran kata kerja, yaitu iya, kak. Ya, dan kaidah para ulama didahulukannya sasaran kata kerja menunjukkan makna hanya dan khusus atau spesial. Seakan-akan ada mengatakan kami tidaklah minta tolong kecuali kepadamu ya Allah. Yang kedua, kata-kata ista'anna billah itu menggunakan fi'il madi. Lain hanya dengan nasta'inu, menggunakan fi'il mudore. Kata para ulama balagha, fi'il mudore itu yadullu alal hudus wal istimrar menunjukkan satu hal kebaharuan dan terus menerus. maka kenapa digunakan film mudhari untuk menunjukkan bahasanya manusia itu musta'ini musta'inina billahi minta kepada Allah iman wa abadan terus menerus dan selamanya. Oleh karena itu tidaklah perlu Anda mengatakan ista'anna billahi sebagaimana ucapan orang awam di Arab Saudi. Akan tapi dengarkanlah bacaan imam dan jangan katakan, katakan apapun. Engkau Anda diperintahkan untuk diam mendengarkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala maka setelah imam mengucapkan waladhdallin barulah ucapkanlah amin. Kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami ya Allah untuk meniti jalan yang lurus. Hadil jumlah kalimat ini manfaatnya untuk manusia. Dan firman Allah Ta'ala berilah kami petunjuk hidayah dalam ayat ini mencakup dua hal. Hidayah dalalah wal irsyad, memberitahu dan membimbing. Ya, atau ya, bahasa lainnya hidayah ilmu dan informasi. Kebalikannya adalah kebodohan, maka jika Allah tidaklah membimbing Anda dan tidak memberikan arahan dan petunjuk kepada Anda, maka Anda bodoh. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu diberi kemudahan untuk beramal. Kebalikan dari taufik adalah gai, kesesatan, wal mukhalafah dan pelanggaran. Maka kita minta kepada Allah dua hidayah ini dua-duanya. Karena di antara manusia ada orang yang punya ilmu, akan tapi tidak mendapatkan taufik sehingga tidak beramal. Sebaliknya, di antara manusia ada orang yang eh, nasi man engdau jahlun. Ada orang yang tidak tahu, dia menyukai kebaikan akan tapi karena memang tidak tahu maka dia tidak mengamalkannya. Maka manusia dalam masalah ilmu terbagi menjadi tiga macam. Berilmu kemudian beramal, kemudian tidak berilmu, kemudian orang yang melampaui batas artinya berilmu namun tidak beramal maka anda minta kepada Allah hidayah dalam dua perkara ini dalam arahan dan bimbingan yang ini maknanya adalah ilmu dalam taufik yaitu komitmen dengan siratal mustaqim dan satu hal yang maklum bahasanya seorang tidaklah mampu komitmen dengan siratal mustaqim kecuali dengan ilmu bagaimanakah mungkin seorang itu menyembah Allah dengan modal kebodohan tidak mungkin buta tidak boleh tidak eh, Allah memberikan hidayah, ya Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Yang pertama adalah Allah berikan arahan, yaitu ilmu, kemudian diberi taufik, yaitu kekuatan untuk beramal di poin keduanya atau di poin berikutnya. Maka Anda ketika mengucapkan ihtina syaratal mustaqim, ingatlah bahasanya maknanya Anda minta pada Allah Ta'ala ilmu yang manfaat tahta dibihi yang dengannya engkau mendapatkan petunjuk dan meminta amal yang saleh eh, yang tarshudu bihi engkau mendapatkan rusht engkau mendapatkan petunjuk dengannya dan ilmu itu tidaklah bermanfaat kecuali manakala digandingkan dengan amal jika tidak diganding dengan amal maka dia bukanlah ilmu yang bermanfaat bahkan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya dan kebodohan itu lebih baik daripada ilmu yang tidak manfaat. Dan bukan berarti ini melegalkan kebodohan dan merendahkan ilmu. Wamin sama dari sana mungkin kita katakan senyum manusia terbagi menjadi empat kategori. Yang pertama adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Dari kalangan, dari umumnya manusia, umumnya masyarakat, tidak tahu apa-apa yang keadaan orang semacam ini bahasa tubuhnya menunjukkan kalau dia mengatakan saya mendengar manusia mengatakan sesuatu lantas aku ikut-ikutan mengucapkannya. Kemudian yang kedua adalah alimul millah. Ulama agama. Ulama agama adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian mengikutinya. Dan jadilah dia layah itu tidak berpaling dari kebenaran meskipun sekejap mata. Yang kedua adalah alimu ummah, ulamanya umat. Ulama umat adalah orang yang Allah berikan padanya ilmu, akan tapi laya tabi fihi. Dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh dalil. Namun dia mengikuti apa yang ya, yaruku lil ummah. Apa yang cocok bagi umat. Dia melihat apa yang cocok bagi masyarakat, lantas dia fatwakan. Maka jika dia melihat bahasanya syariat itu menunjukkan bahasanya ini haram akan tetapi itu tidak cocok untuk manusia. Maka demi mencari ridho manusia dia katakan ini halal. Irdoan dalam mereka mencari ridho manusia. Eh, Wamin hada di ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang dalam perkara khilafiyah. Itu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Yeah Fayakunu fiha maka dalam perkara tersebut salah satu dari dua pendapat lebih longgar dari pendapat yang kedua. Lebih longgar fima yakhusul amala dalam hal berkenaan dengan praktek dan amal. Akan tapi dia lebih jauh dari kebenaran. Fima yakhusu syar'a dalam timbangan syariat. Maka Anda jumpai ulama pembela umat itu akan memberikan fatwa kepada manusia dengan pendapat yang lemah dalam rangka mencari ridho manusia. Ya, dengan alasan inilah pendapat yang cocok untuk masyarakat. Wahadaya yajri minal umur khilafiyah. Dan ini terjadi dalam banyak kasus perkara khilafiyah. Dalam jual beli misalnya. Seperti sebagian permasalahan riba. Demikian juga dalam permasalahan pernikahan, nadar dan semisal itu. Maka Anda jumpai sebagian ulama, dia adalah menjadi ulama pendukung umat atau pembela umat secara membabi buta. Dia lihat apa yang cocok bagi manusia dan masyarakat itu yang dia fatwakan. Meskipun ala hisab, meskipun dengan mengorbankan. Dan bahasa Arab modern ala hisab itu mengorbankan. Ala hisab imannya mengorbankan pendapat yang dia yakini sebagai pendapat yang rajih dapat yang kuat. Wahata dan ini wal billah menanggung dosa yang besar. Sebagaimana terdapat dalam hadis. Terdapat dalam hadis. Qadi orang yang menetapkan hukum. Baik dia formal di pengadilan ataukah tidak formal. Karena menjadi tempat konsultasi orang bersengketa. Itu ada tiga macam. Dua qadi di neraka, satu di surga. Orang yang menetapkan putusan dalam sengketa tanpa kebenaran. Ya, ya dia putusannya putusan yang tidak benar. Fa'ali madaka. Padahal dia mengetahui hal itu. Fadaka maka orang itu di neraka. Demikian juga koti yang tidak berilmu namun nekat bicara tanpa ilmu. Akhirnya dia binasakan hak-hak manusia dengan kebodohannya. Dia juga di neraka. Nah, qadhi yang menetapkan putusan dengan benar yaitu adil e, dengan dasar ilmu, maka itulah yang di surga diriatkan oleh At-Tirmidzi. Yang keempat, ada ulama e, penguasa, ulama udaulah. Alim udaulah adalah ulama yang memandang apa yang cocok untuk nerak, negara dan pantas bagi negara itulah yang dia fatwakan meskipun dia berpandangan kebenaran itu tidak seperti itu. Dan ini sering terjadi pada sebagian ulama yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat wal billah. Jadilah mereka berbicara sesuai dengan apa yang didiktikan oleh negaranya, baik itu benar ataukah batil. Dan betapa banyaknya ulama penguasa. Hatta sampai-sampai kami mendengar ada sebagian orang yang ya yataza'amu memimpin uh, dunia Islam ada yang mengatakan inna ba'da turkil istirakiyah bahasanya di antara metode sosialisme itu bagian dari Islam ini sebagian prinsip ini, eh, sosialisme itu bagian dari ajaran Islam lantas dia dalili ajaran sosialisme tersebut dengan ayat-ayat yang karet Kullu dalika itu semua irda'an lidahulah. Dalam rangka menyenangkan penguasa yang ingin menerapkan sistem sosialisme di negaranya. Wahadalladhi dan seorang ini dan orang ini yang dia menjadi ulama ini penjilat penguasa dia akan mendapatkan perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla ketika menyuruhlah seorang yang berseru yaitu yang menyeru mada ajabatum mursalin respon apakah yang kalian berikan kepada para rasul. Ya, maka yang akan ditanyakan itu. Bukan respon apa yang kalian berikan kepada negaramu. Ya. Saya jituhada maka orang akan mendapatkan ketika ya, berlepas, berlepas diri darinya orang yang ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, man itaba hawahu min ajlihi. Yang dia mengikuti hawa nafsunya gara-gara mau membela orang itu ingatlah ketika berlepas diri orang yang diikuti, berlepas diri kepada orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat adab, dan terputuslah pada mereka al-asbab, sebab-sebab pertolongan. Maka orang-orang yang mengikuti akhirnya menyesal dengan mengatakan lau annalana karotan seandainya kami bisa karotan kembali yaitu kembali ke dunia kami akan berlepas diri pada dari para pimpinan ini sebagaimana mereka sekarang berlepas diri daripada dari kami. Kata alika demikalah Allah perlihatkan buah dari amal mereka sebagai penyesalan atas mereka dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Maka ayat ini ihtina suratul mustaqim maknanya ya Allah e, tunjukkanlah kami dengan ilmu dan berikanlah taufik kepada kami untuk mengamalkan ilmu maka doa ini mutadominan menganut mengandung permohonan dua perkara permohonan ilmu dan permohonan dimudahkan untuk beramal maka permohonan maka makna ayat ini bukan hanya e, ayat ini bukanlah maksudnya ilmu saja namun ilmu dan amal oleh karena itu kita jumpai kata-kata hada di sini mutaadiyatan memiliki objek secara langsung tanpa menggunakan huruf jer tidak dengan menggunakan huruf jer ila yang menunjukkan royah tujuan oleh karena itu hidayah dalam ayat ini mencakup dua hal yaitu hidayah menuju jalan ya, jalan kebenaran itulah ilmu dan hidayah dalam jalan itulah mengamalkan ilmu dan taufik ya, maka kata-kata hadayah di itu bisa memiliki objek secara langsung tanpa huruf jer dan bisa tata ada memiliki objek dengan menggunakan huruf jer ilah. Maka jika eh, kata-kata uh, hada itu memiliki objek secara langsung tanpa huruf jer, maka hada di situ maknanya adalah adalah lahwa taufik. Ilmu dan amal jami'an dua-duanya. Contoh kalimat hadallahu fulanan. Artinya Allah tunjukkan kebenaran pada orang tersebut dan Allah berikan padanya taufik. Contohnya yahdi bihillahu manitaba manitaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran Allah berikan petunjuk siapa saja Allah ya siapa saja orang yang mencari ridha Allah. Allah Allah akan tunjukkan padanya jalan-jalan keselamatan. Maka Allah tidak mengatakan ilah subul, namun langsung subulah salam. Yang kedua, jika kata-kata hadayah di itu memiliki objek, namun dengan bantuan huruf jar ilah, maka dia maknanya adalah dalalah. Maka maknanya cuma hidayah ilmu saja. Contohnya hadaituhu ila kada. Ini yakni artinya dalal tuhu alaihi. Aku tunjukkan dia satu hal, fakat saja. Contohnya fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan pada mereka jalan menuju neraka. Contoh yang lain wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad hanya bisa memberikan petunjuk ilmu tentang jalan yang lurus. Supaya engkau menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus. Maka di antara keindahan Al-Quran Allah buang huruf jer ila dalam kata-kata di surat Al-Fatihah itina surat al-mustaqim dan faedahnya adalah diajari dalam rangka supaya ya termuat di dalamnya permintaan hidayah dengan dua makna dua-duanya hidayah ilmu dan dalalah hidayah taufik dan amal karena hidayah itu ada dua macam yang pertama adalah hidayah ilmu dan bimbingan falaisa fiha tidak ada isi tidak ada di dalam hidayah ini kecuali semata-mata pemberitahuan. Contohnya firman Allah Ta'ala, Wa ammat samudu adapun samud, fahadainahum. Kami berikan kepada mereka petunjuk. Ternyata mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Artinya kami tunjukkan pada mereka hidayah dalalah. Allah tunjukkan pada mereka kebenaran, Allah jelaskan kepada mereka Rasul mereka pun telah menjelaskan pada mereka kebenaran, akan tapi mereka tidak mendapatkan taufik, sehingga mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh engkau memberikan petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Maka Allah berfirman kepada nabinya, kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dengan kalimat ini dan yang dimaksud dengan hidayah di sini hidayah dalalah pemberitahuan, bimbingan, dan penjelasan tentang mana kebaikan dan mana keburukan. Watakunu minallahi dan hidayah ilmu itu terkadang dari Allah. Maka Allah Azza wa Jalla terkadang berikan petunjuk dengan makna ini yaitu hidayah ilmu kepada semua manusia. Contohnya tentang Al-Quran. Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk semua manusia yaitu petunjuk, pengetahuan dan informasi. Dan dan boleh jadi hidayah ilmu ini min ghairillah datang dari selain Allah. Maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk pada manusia tentang kebaikan. Dan Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh kamu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahkan bukan Rasul pun bisa menunjukkan manusia kebaikan sebagaimana firman Allah taala bahkan kami jadikan di antara mereka imam yaitu teladan yang memberikan arahan, memberikan petunjuk arahan dengan perintah kami karena mereka orang-orang yang bersabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Bahkan boleh jadi hidayah ilmu ini berasal dari dan didapatkan di benda mati, di kertas, dan yang lain bahkan didapatkan dari orang yang tidak taat, orang yang bejat. Ya. Ada orang yang bejat ngasih nasihat ya. pada anaknya. Ya, bapak udah terlanjur bejat le. Ya. Ya, kamu nggak usah ikut-ikutan bejat. Ya. Ya, bisa jadi demikian. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah taufik dan amal. Maka dalam hidayah ini terdapat taufik untuk mendapatkan petunjuk dan mengikuti syariat dan berjalan di atas al mustaqim sebagaimana firman Allah tentang Al-Quran hudal lil muttaqin jadi apa beda hudal lil muttaqin dan hudal nas ya kalau hudal lil muttaqin maka ini hidayah taufik membahas tentang bahasanya orang yang diberi kemudahan untuk mengamalkan isi Al-Quran hanya orang yang bertakwa Adapun Al-Quran itu hudal nas maka ini hidayah ya, ilmu, pengetahuan, dan informasi. Informasi tentang baik dan buruk. Allah berikan kepada semua manusia. Dan tidak semua manusia dan mengamalkannya. Dan e, demikian juga firman Allah. Sehingga engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai. Akan tapi Allah memberikan petunjuk pada siapa saja Allah kehendaki. Maka Allah bicara dengan nabinya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maknanya engkau tidak mampu wahai Muhammad. Untuk memberikan taufik kepada person yang sesat sehingga mendapatkan hidayah. Karena itu semua adalah hak Allah. Dan itu semua di tangan Allah. Tidak ada seorang pun mampu memberikan taufik kepada seseorang untuk mendapatkan hidayah. Karena itu semua adalah e, ilallah wahdah semata-mata milik Allah. Dan hidayah jenis ini, taufik ini tidak didapatkan oleh sebagian manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, adapun tamud, kami beri mereka petunjuk, namun mereka lebih menyukai buta daripada petunjuk. Kami beri mereka petunjuk, artinya kami jelaskan kebenaran pada mereka. Kami tunjukkan kebenaran pada mereka. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan taufik. Bahkan mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Contohnya, seorang yang mengetahui bahasanya sholat jamaah itu wajib. Dan eh, yaitu wajibatul ain. Ya, dan perlu diketahui bahasanya eh, salat jamaah itu fardu ain adalah salah satu dari tiga pendapat dalam madhab syafi'i. Salah satu dari tiga pendapat dalam madhab syafi'i. Maka syafi'iyah berselisih pendapat tentang uh, hukum salat berjamaah. Ada tiga pendapat. ada yang mengatakan sunnah mu'akad dan pendapat Imam Rafi'i. Dan, eh, kemudian fardu kifayah dan ini pendapat yang mu'tamad dalam madhab dan uh, dan pendapat yang mengatakan fardu ain. Ya, maka orang yang berpendapat salat jamaah itu fardu ain tidak keluar dari madhab syafi'i. Ya. Nah. Walakinnahu yusalli. Meskipun demikian dia tidak, dia tidak mau sholat berjamaah. Maka orang ini telah mendapatkan petunjuk pada kebenaran, akan tapi tidak diberi yuhda al-haq. Kebenaran itu tidak dihadiahkan kepadanya li'annahu lam yuwafaq lil amal bihi karena dia tidak diberi taufik untuk mengamalkannya maka firman Allah taala ihdina dzakaraha bilafdil jam'i maka di sini di, digunakan kata-kata kami yang itu jamak padahal yang memohon itu satu orang wakana dan adalah al mutawakkok yang diprediksikan yang bisa diprediksikan harusnya adalah ucapan ihdini. Namun kenapa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ihdina. Ya, wa anta padahal boleh jadi Anda sholat sendirian. Maka Anda berdoa sendirian untuk diri Anda. Namun kenapa Anda katakan ihdina? Jawabannya akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 93348887 0852 93348887 Yuk dukung kami Radio Muslim.